warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla Wala quwata Illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatiki ya arhamar rahimin doa yang maha menatap catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Kau kasihi hamba-hamba yang Kau ampuni hamba-hamba yang Kau bukakan hati ini menjadi yakin padamu Ya Allah hanya dengan karuniamu kami dapat mengenalmu Hanya dengan pertolonganmu kami menjadi yakin padamu Lahir batin kami milikmu Dalam genggamanmu ya Allah Ya Zaljala Jalali Ikram Amin ya Rabbal Alamin Hadirin Lahir batin kita dalam kekuasaan Allah mutlak perubahan apapun yang kita inginkan pada diri kita harus minta tolong kepada pemiliknya perubahan apapun yang kita inginkan pada orang lain harus minta kepada penggenggamnya tidak ada karunia yang datang kecuali datang dari Allah wa ma min ni'matin min Allah tolong besarkan sendiri Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Wahid Al-Wahid Al-Ahad Allah yang Maha Tunggal Terulang 30 kali Al-Wahid dalam Al-Quran 23 diantaranya menunjukkan kepada Allah Dan tujuh kalinya untuk berbagai hal lainnya Kalau ahad 53 kali disebut Tetapi yang benar-benar utuh untuk Allah sekali di dalam Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Imam Ghazali menjelaskan wahid itu berarti sesuatu yang tidak terdiri atas bagian-bagian tidak berdua Allah adalah wahid tidak terdiri atas apapun tidak terdiri atas bagian-bagian kalau matahari itu di galaksi kita tunggal tetapi matahari terdiri atas bagian-bagian kalau ahad ahad itu tunggal yang tidak ada kelanjutannya tidak merupakan perjumlahan, tidak merupakan pembagian, tidak merupakan penambahan dan pengurangan. Jadi kalau Allahu Ahad itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya bacakan bagaimana Imam Ali menceritakan tentang Allah dalam kitab Nahjul Balaghah. Barang siapa yang mengaitkan Allah dengan berbagai keadaan maka sesungguhnya dia tidak mempercayai keesaan Allah jadi yang menganggap Allah bergantung berkaitan dengan keadaan dia tidak mengakui sebenarnya keesaan Allah pemilik segala keadaan yang menyerupakan Allah dengan sesuatu sebenarnya dia tidak mengenalnya Allah sedikit pun Siapapun yang menduga dapat melukiskannya maka dia pasti bukan yang ia lukiskan. Orang yang menghayalkannya sebenarnya dia bukan yang dihayalkan. Waktu tidak bersama Allah, wujudnya mendahului waktu, keberadaannya tidak mendahului ketidakberadaan, azalinya mendahului permulaan penciptaannya atas indera diketahui bahwa dia Allah tidak berindera dengan pertentangan dengan berbagai hal diketahui bahwa dia tidak mempunyai pertentangan dan dengan persamaan dengan berbagai hal diketahui bahwa tak ada satupun yang menyamainya dialah Allah tak terbatas oleh batas tak terhitung dengan jumlah kata munzu atau sejak ditolak oleh sifat kodimnya kata kod atau sesudah tidak sejalan dengan sifat ajalinya kata laula seandainya tidak dikenal oleh kesempurnaannya dia tak melahirkan apapun sehingga dia tak dapat dipandang telah dilahirkan Dialah Allah terlalu tinggi untuk punya putra, terlalu suci untuk punya istri. Khayalan tidak dapat menjangkaunya. Maka mustahil memberikan kuantitas kepadanya. Pengertian tidak dapat memikirkannya. Maka bagaimana bisa memberi bentuk untuknya? Indra tidak dapat menangkapnya. Sehingga bagaimana dia dapat diraba. Malam dan siang tidak menjadikannya tua terang dan gelap tidak menjadikannya berubah dia tidak di dalam sesuatu dan juga dia tidak di luarnya dialah Allah menyampaikan berita tetapi bukan dengan lidah juga tidak dengan bunyi dia mendengarkan bukan dengan telinga atau dengan organ pendengar dia melihat tetapi bukan dengan alat pelihat dia berkata-kata tanpa mengeluarkan kata-kata dia mengingat tapi tidak menghafal dia bertekad tapi bukan dengan ketetapan hati dialah Allah mencintai tanpa perasaan dan menaruh kasih tanpa perih dia membenci tanpa derita dia marah tanpa gejolak hati subhanallah bagaimana Imam Ali bisa menguraikan karena dia Imam Ali mengenal Allah dengan yakin orang yang yakin bisa menjelaskan apa yang diyakininya sebatas kemampuan meyakininya kalau kita mau mengetes diri kita tentang Allah kalau kita mau mengetes diri kita tentang Allah keyakinan kepada Allah silahkan uraikan Allah pasti kita akan menguraikan sejauh apa yang kita ketahui dan kita yakini semakin mantap kita menguraikan tentang Allah dan benar insya Allah semakin yakin saudaraku sekalian Imam Ali juga seorang yang begitu makrifah kepada Allah orang yang kenal Allah yakin kepada Allah pasti sulit sekali lupa karena apa yang dilihat, didengar, dirasa pasti akan merujuk kepada Allah seperti ruangan ini yang sedang agak panas ya ruangan ini panas karunia Allah juga kita punya kemampuan mengindra suhu kita ini hikmahnya kipas angin di setel sekarang ya terima kasih Allah maha tahu saya kepanasan sebetulnya bukan kepanasan berlebihan kehangatan ya terima kasih siapapun yang mengenal Allah panas dingin semuanya terjadi biiznillah kita syukur masih punya indera yang bisa membedakan panas dan dingin kita syukur Allah menciptakan kipas angin yang bisa memberikan kesejukan bagaimana kita bisa lupa kepada Allah sedangkan segala yang ada adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah subhanallah mau makan, lapar, ingat kepada pencipta perut, dialah Allah. kerubu kerubu ya Allah, engkau ciptakan perut ini dengan lapar. Pasti engkau sudah menyiapkan makanan, di mana gerangan? Tiba-tiba tercium jambar roti, Maha Suci Allah yang menciptakan asin begini menawan terasi dari segi nama kurang wibawa tapi rasa masya Allah hmm, ya Allah coba maha suci engkau yang menciptakan saraf hidung Allahu Akbar bertemu dengan piring ya Allah engkau ciptakan beras jauh dari Karawang dibawa ke sini ke piring dirasa ada asin engkau ciptakan garam jauh dari Madura berangkat jauh-jauh ke piring ini engkau ciptakan ayam dibesarkan oleh induknya dari telur dierami mau dikunyah oleh kita ya Allah sejauh ini perjalanan ayam itu makan Masya Allah laparnya jadi zikir doanya jadi zikir mencium bau-bauan jadi zikir lihat makanan jadi zikir belum lagi di hmm, masya Allah enak tapi sariawan hmm, ya Allah perih hmm, kau pencipta perih hmm, astagfirullah anak Allah yang ompong ya Allah begini makan sop kaki susahnya Makan sambil zikir Ya Allah engkau ciptakan lidah, ludah Ya Allah gigi, geraham Taring, penggigit e, Gigi seri, pengerat Maha suci Allah hmm. ya Allah titip Udah beres tuh Tidak usah kita titipkan Yakin alamatnya tidak salah setelah ger ada gerakan peristaltik tidak masuk ke paru-paru ya Allah beres ini zikir melampaui nikmatnya makanan zikir itu kalau nikmat makanan cuma sampai di lidah nikmat zikir tembus dari mulai lapar lihat dengar mengunyah menelan Maha suci Allah benar Kira-kira terbayang tidak bagaimana Rasulullah tidak bisa lupa kepada Allah? Eh, sedang makan asin. Eh, hmm, ya Allah. Suara kucing kau takdirkan memelas. Coba kucing menggonggong, rada nggak mau ngasih ya. Coba mengaum. Repot kita ya. Benar? Allah tahu persis bagaimana ibanya kita kepada kucing ini serius hadirin tidak ada yang salah penciptaan suara kucing dengan eongannya memelak eong eong aduh gak tega kepaksa jambar roti kasih air nah airnya dikasihkan dikasihin kucing jambalnya tetap saja milik kita dan mahal katanya Allah menggerakkan kucing lapar kasihlah tidak akan mati kelaparan kita gara-gara ngasih kucing dan tidak tiap hari kita didatengin kucing benar variasi Masya Allah Ya Allah, kalau kucing lapar, dia nggak punya gaji, nggak jelas penghasilan. Ah, suci Allah. Udah dikasih keong, ya, aduh, tubuhnya teh ke kaki, ke sarung, udah gitu. Hah? Kok anget? Ternyata ban belakangnya ngangkat. Ya Allah, udah dikasih makan dipipisin apa maksudmu ya Allah Oh sarung Sudah berapa lama tidak dicuci Tidak mungkin kucing iseng main wear di mana aja Pasti ada maksudnya Allah Allah tidak ada dendam kepada kucing Makasih cing Jujur Sudah empat bulan sarung tidak dicuci Memang hati sudah curiga nih sarung najis atau tidak tapi ya begitulah rada malas tapi Allah maha tahu tingkat kekotoran Allah gerakan kucing tidak ada dendam yang ada zikir kenapa marah ke kucing kucing tidak ngerti kita pispot atau bukan anteng dengan Allah di mana-mana kapan-kapan setiap saat siang malam Allah Allah Allah tidak ada yang bisa membuat lepas hei mobil hmm, ya Allah engkau ciptakan kemudahan ada mobil hmm, pesawat terbang ya Allah engkau berikan pesawat sehingga pedang ke sana sini ya Allah mau ke Mekah tidak usah jalan Allah lagi Allah lagi tidak ada yang bisa lepas dari Allah apa yang bisa lepas sedangkan semuanya milik Allah semuanya dalam genggaman Allah berita di Mesir Allah ya Allah apa yang kau perlihatkan oh begini walaupun berkuasa sekian puluh tahun kalau waktunya Allah mau nurunkan turun tidak ada yang tertukar yang meninggal yang sudah waktunya Oh ternyata umur 43 gagah atletis kalau sudah waktunya meninggal. Ingat umur kita berapa? 42 berarti kan tinggal setahun lagi 43. Untung saya 44 kan ya. <laughs> Ya tidak tahu pada 44 lewat 2 bulan nyatanya. Lihat di TV oh kalau meninggal begini engkau pertunjukkan di mana saja meninggal habis main sepak bola meninggal oh kalau meninggal udah kaku bayangkan tubuh kita oh Allah ngajarin kita kaku dibungkus oh mungkin orang-orang nangis sebentar oh tidak lama dibawa ke kuburan ditimbun selesai di dunia ini tinggal hitungan di kubur oh begini itu kan ilmu dari Allah tidak mungkin Allah memperlihatkan kejadian di sia-sia. Telah beredar video mesum. Oh, kalau Allah mau membeberkan. Ingat dosa-dosa sendiri. oh, kalau Allah ngebeberkan cilaka. Begitu jangan ngobrolkan yang dibeberkan karena kita juga mengandung unsur-unsur yang layak dibeberkan astagfirullah mudah bagi Allah mudah tidak bisa kemana-mana jadi taubat jadi semua urusan harusnya membuat kita yang terkait aja kepada Allah jadi apa nih kerjaan kita di dunia ini ya kerjaan kita di dunia sesuai dengan perintah penciptaan Allah kepada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi aja kepada Allah jadi kerjaan kita mah kalau diibaratkan seperti anak kecil yang terus menguntil ibunya coba lihat anak kecil ya megang megang kemana-mana ke dapur, ke pasar harusnya kerjaan kita begitu ke Allah terus aja nempel tidak pernah mau jauh fokus sekarang hidup ini melakukan apa yang Allah sukai udah cukup cukup saudara orang tua sayang ke anak walaupun anaknya agak nyebelin misalkan tetap aja dicarikan makanan bahkan mau orang tua tidak makan asal anaknya bisa makan mau ngutang sana sini supaya anak bisa sekolah menjelang ujian mau itu kredit sana kredit sini padahal anak belum tentu balas budi itu sayangnya orang tua ke anak apalagi anaknya soleh baik rajin patuh benar kepada yang sikapnya Gak perlu bapak sudah waktunya makan kasih saya makan asal nggak normal anak begini atau bapaknya tidak normal ada bapak saya mau sekolah tolong ongkosin mana bekalnya Bapak hari ini mau ujian uang ujian seorang ayah yang sayang jauh sebelum anak bicara minta udah disiapkan betul makin patuh itu anak Masya Allah itu sayang orang tua ke anak sekarang ada yang khodimat atau yang membantu di rumah baik akhlaknya gaji tidak seberapa tapi kalau pekerjaannya bagus, akhlaknya baik. Katanya anak sekarang sudah SD ya? Iya, Bu. Gimana? Itu tas ada. Lenyang tas. Sepatunya anak ada. Suami gimana di kampung? Katanya PHK, itu ada motor, pakai aja buat ngojek. Lenyang motor, 12 juta tuh. Tidak usah rewel. Itu kasih sayang manusia yang hanya satu satu bagian dari seperseratus rahmat Allah yang disebarkan kepada seluruh makhluk melihat orang yang patuh sudah begitu gimana kalau Allah yang maha menyaksikan yang maha sempurna kasih sayangnya melihat kita patuh kepadanya kan? oh udah Allah maha tahu keperluan kita karena keperluan kita pun ciptaan Allah emang kita lapar keinginan kita kita kan gak ngerti lambung kita seperti apa kalau kita bikin lambung sendiri gak usah dibikin lapar biar awet ya rek sekali makan seumur hidup beres kalau paru-paru ciptaan kita nggak usah ngap-ngapan begini beres aja seumur hidup ya tapi dah Allah yang ciptakan Allah ciptakan paru-paru perlu oksigen gratis oksigen karena tahu nggak akan kebeli kalau tiap nafas 10 seribu gitu kita ada jarang nafas tapi <laughs> kamu jangan boros nafas nak kata orang tuh tekor nih bapak Iya kan? 70% tubuh kita terdiri atas air. Allah tahu nih, kita jarang mikir tentang air. Beres. Yang dipikir makan lagi, makan lagi. Padahal lebih penting air daripada makan. Cukup. Nggak ada strategi anak-anak. Kita harus menabung untuk menyediakan air dalam kehidupan kita. Kepikirnya juga barusan ya. Padahal otak ini cairan, darah kita cairan, sel kita tuh dominannya cairan. Tidak ada cairan, tidak ada air berhenti nih. Ya Allah mengerti kita rada blow on tentang hal ini. Kasih we akhirnya. Betul kan hadirin? Jadi gimana sekarang udahlah, jangan banyak keinginan selain ingin bisa patuh we ke Allah lahir batin kita ini punya kapling masing-masing kalau kita patuh ke Allah Nanti kita dikasih kapling yang paling pas Karena yang menciptakan kita ini Allah Yang tahu bakat, karakter, potensi kita tuh Allah Kalau kita mau ke Allah Allah udah janji Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Dan bagi orang yang sungguh-sungguh ke Allah Allah akan lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya Jadi jangan risau tapi tanah naik ah, biarin semua tanah juga milik Allah ya tapi perumahan sekarang makin naik tidak terjangkau memang dari dulu juga kelihatan wajah kita mah wajah tidak menjangkau kalau Allah mau takdirkan kita punya rumah nanti ada tuan tanah yang cari menantu balikan aja lihat saudara tuh enak aja gimana gitu tapi saudara membalas keburukan dengan kebaikan jodoh warisan bisa tapi tidak usah pikirkan itu saudara ya gimana caranya supaya Allah menjodohkan saya dengan anak tuan tanah jangan jangan udahlah jangan rewel begitu jelek ah jangan banyak ngingetin Allah Allah mah udah tahu banyak minta patuh aja setuju? jadi sekarang kalau minta yang paling pokok tuh minta apa yang Allah sukai minta jadi kuat iman minta yakin ke Allah minta istiqomah minta bisa syukur atas sekecil apapun nikmat minta bisa sabar ketika Allah memberikan episode ujian minta bisa ikhlas di dalam melakukan apapun minta bisa husnuzon kepada Allah minta ridho kepada ketentuan Allah cari apa yang Allah sukai minta udah itu aja atur ada kurang sopannya Allah minta makan anak aja ke orang tua kurang sopan bukan tidak boleh ya cuman ya tingkatnya tingkat gitulah masa nganggap Allah lupa puluhan tahun kita dikasih makan masih ngingetin juga ya Rob makanan ya Rob Masa mau buka telat beberapa menit aja? Boleh sih, boleh, boleh, boleh. Tidak dilarang sepanjang minta kepada Allah. Tapi minta yang lebih baiklah daripada sekedar minta duniawi, ya kan? Boleh. Saudara mau minta boleh. Mau minta sendal ke Allah boleh. Sendal di sini rada hilang misalkan. Ya Allah, sendal saya hilang nggak usah disebutin Allah udah tahu tuh <clears throat> ya Allah ampuni jikalau sendal ini hilang kembali memang saya waktu itu menemukan ini sekedar intermezzo ah jadi ingat nih santri di sini sudah saya ceritakan kan sudah belum ada yang sudah ada yang belum supaya efisien yang udah cerita sama yang belum ya ini mengulang sedikit karena ini mengesankan. Ini semua takdir Allah ya. Jadi seorang sini santri karya hilang sepatu padahal baru beli serang beberapa hari ada tuh sepatu di masjid. Wih, sepatu saya kembali lagi. Pakai aja. Nah, pas ke masjid lagi hilang lagi. Ya Allah, kenapa bisa hilang? Hilang datang eh lama-lama ada lagi pakai lagi oleh dia akhirnya ke masjid benar-benar ditungguin aja siapa nih yang ngambil sepatu saya ada tuh santri juga pakai aja eh kenapa ngambil sepatu saya eh kata siapa ini sepatu saya yang betul-betul saya beli beli di mana beli di tukang loak ternyata hilang sepatu oleh pencuri dijual ke tukang loak dibeli oleh santri <laughs> dibawa lagi ke Darut Tauhid <laughs> jadi pemiliknya dua <laughs> ya hiburan dari Allah ya kan jarang-jarang kayak gini kan divariasikan nggak usah terlalu serius ya dan tidak perlu ya satu ewang nggak perlu lah siapa yang legowo udahlah hanya sekedar sepatu ya hmm, ya Allah <laughs> diatur oleh Allah begini ada yang nanya ay Allah suka bergurau enggak ya Allah menciptakan kita bisa ketawa tuh karena Allah ya begitulah maha baik senang atau hidup dengan Allah maha diri maha baik diurus sempurna nah jadi mulai sekarang daripada kita sibuk minta dunia bukan tidak boleh silahkan tapi kita harus sibuk minta yang disukai Allah dulu karena kalau kita patuh patuh ke Allah sibuk aja pengen patuh gimana bangun tidur patuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur Allah suka doa doa Allah suka nih ke kamar mandi gosok gigi Rasul gosok gigi Allah pasti suka gosok gigi apa yang Allah suka, lakukan. Kamar mandi, boros atau hemat? Allah suka boros atau hemat? Nih, ya, hemat, hemat air. Bukan apa-apa, bukan supaya murah. Allah sukanya hemat, hemat. Bangun dari tempat tidur, lihat kasur berantakan, lihat kasur. Allah sukanya rapi atau berantakan gini. Kayaknya Allah memahami saya berantakan. Saudara <laughs> jangan banyak alasan itu mau soleh atau enggak. Coba saudara bangun. Ini asli hadirin. berarti Eh, Allah suka berantakan atau rapi ini. Nanti hati kecil akan mengatakan pasti Allah suka rapi, ya kan? Ya, penciptaan Allah mah pada rapi. Coba kalau hidung kita berantakan. Uh. Ini kan wajah saudara rapi ya. ya kan? Coba kita oh, gitu. oh ada gigi di sini dua. Hmm rapi saudara walaupun ngerasa nggak cakep rapi itu segitu aja menghina saudara ya kalau dibuat nggak rapi lebih repot rapikan rapi bukan untuk dianggap orang rapi rapi karena Allah suka rapi beres pakai odol kan ada yang suka malas nutup odol tuh nanti juga dibuka lagi dasar caludih kalau dalam bahasa sunan rapikan simpen pada tempatnya rapi kamar mandi mau keluar bersihkan Allah pasti suka rapi bersih gitu kan kalau mau pakai pakaian Allah suka yang mana pilih kira-kira yang sopan kalau suka nggak kita pakai tato enggak kan dah nggak usah kalau akhwat mau pakai bedak berluka setebal ini di hadapan Allah yang <laughs> apa yang saya sembunyikan dari dempul ini pakai lipstik peluk ini Allah suka tidak pakai ini Coba tanya ke hati kecil, kan Allah lagi melihat kita. Allah suka ngayah. Bikin karang palsu ini apa-apaan bikin karang palsu. Ayo tanya terus. Ini betulan hadirin. Itu jikir juga. Allah suka ngan Allah suka. Kalau saudara mau nyisir yang model rambut mana yang kira-kira disukai Allah Allah suka rapi tapi mau pakai minyak wangi terutama lelaki bukan supaya ingin kelihatan harum semerbak bukan ingin ketahuan minyak wangi mahal percuma kalau kesini yang pakai minyak wangi mahal sama aja ya disangka nemu dah lah ya. nah, pakai minyak wangi kenapa harum Allah suka Rasul harum kita niru harum Udah gak ada urusan dengan orang anggap kita harum, wah kamu gak ada urusan. Enak jalan, gimana nih jalan yang Allah sukai? Ya Allah suka nggak mau petantang-petantang begini? Gimana kalau seumur-umur ditakdirkan tangan ngangkat begini ya? Saudara diberi otot yang kuat, bagus, gagah, nggak apa-apa itu juga bikinan Allah. Tapi perlukah kita beragagah, beregege ke sana sini? Kan? Tidak perlu kan Allah tahu nih Kita lagi jalan diatur supaya nggak perlu, nggak perlu Allah melihat ya Kalau Allah mau didatangkan anjing Doberman lepas ya Langsung ganti posisi jalan kita ya yang gagah dan belecet kan kurang kurang wibawa dan sangat mudah ya kalau dikejar anjing masih mending rada ada wibawa ya tapi Allah mendatangkan soang tahu soang kan keren-keren di lodok soang kurang <laughs> Masya Allah saudara sudah nyobain di lodok soang aduh kan kurang ya kurang keren lah yang Allah ya Allah itu asli soang tuh bikinan Allah hadirin dan tidak ada yang dikejar soang dan dilodok soang kecuali orang-orang yang ditetapkan harus dilodok belum lagi dibinti binti hayam waduh tapi dah memang hayam milik Allah mungkin kita sombong sehingga dikejar induk ayam Masya Allah dah lah jalan yang tawadu aja naik motor brem kenapa gak seperti ini hmm? Allah suka nggak nih di brem-brem begini hmm? kenal pot keras begini Allah suka tidak nih ah kayaknya ini mah baunya bau ria nih bau merasa keren udah boleh punya motor bagus <laughs> boleh semua motor juga milik Allah yang jangan maria ujub tak kabur ngeganggu orang mau apa weng-wengan gitu orang yang dengar kagandengan lalu ya Allah itu teh saha cing tabrakan diijabah orang yang teraniaya doanya mustajab sedang maju eh, naik motor atau naik mobil ada yang mau nyebrang Allah suka nggak nih kalau suka saya duluan atau saya beri kesempatan dia nyebrang rem silakan tong jangan gitu kita juga Aduh, kamu meni soleh pisanan. Kenapa kamu gitu? Hei, eh, Allah teh suka sama yang memberi kemudahan. Itu udah mau nyebrang, kita mah tinggal ngegas dah, nggak apa-apa. Enggak, dicatat tidak ini oleh Allah. Catat. Ngumpulin pahala besar mah berat yang kecil-kecil. Makan permen. Ya. Hmm Allah suka dibuang atau disakuan nih cangkangnya ya ayo pilih buang sembarangan atau dimasukin ke saku nih yang Allah sukai cangkangnya sakuin ya Allah sepertinya sepele tapi kalau kita lakukan karena Allah pasti besar poinnya masukin ke saku ini permen karet Bocol yang aneh. <laughs> Ayo ngaku. Karena ada yang suka jahil cocol. Ada yang lebih jelek lagi gini. Cocol. Nah, ayo ingat waktu SMP, SMA berapa banyak bangku yang begitu ya. <laughs> yang nyebut pengalaman dicatat oleh Allah. <laughs> Saya sudah curiga bakal ada yang nyebut pengalaman karena dia bukan nyari teman ya kan tapi memang begitu hatinya cari yang Allah suka jangan buang sampah kita tidak buang sampah bukan perkara takut oleh hukuman bukan takut dihina orang kita tidak buang sampah karena Allah nggak suka kita buang Nah sekarang mau merokok gampang tanya ya Allah suka nggak ya? Kira-kira Allah suka nggak saya nyedotin ini? Dari segi perbuatan aja seperti yang kurang kerjaan. Coba lihat perokok, masa udah disedot dikeluarkan lagi ini kan seperti yang kurang apalah gitunya, kurang cerdas lah ya. Coba saudara seperti yang niup balon kenyot kan ini apa-apaan saya pakai sedot-sedotan begini sedot tiup sedot tiup kalau suka nggak nih kalau masih mau bertahan ingat adukan dengan saat mati kalau saya mati lagi ngisep rokok kira-kira husnul khotimah suul khotimah kalau yakin Allah suka, pasti dia berani. Saya akan hisap rokok pada saat kematian saya. Ah, nggak berani, nggak perokok asli juga Pak Bapak mau tidak saat dicabut nyawa lagi ngisep rokok? Mau tidak? Oh, susah husnul khotimahnya. Kalau mau bayangkan apakah Rasul perokok? Tidak. Kalau ada rokok di zaman Rasul saya yakin Rasul tidak mau merokok karena sia-sia sama sekali menghisap racun begitu jadi sambil merokok teh ah, itu Allah teh murka ya eh, pasti dipikir sebel kok Allah ya orangnya ah carikan kok Allah astaga hmm. keluarkan bungkusnya bagikan jangan kalau dibagikan sama ngeracun udah ambil gayung lelep kan nah, beres dah lah jangan mau nge SMS halo oh, <laughs> itu dibaca oleh Allah nih kira-kira Allah suka nggak dengan padahal bukan jodoh bukan istri bukan muhrim jika namu ridho nih Allah ya kan nah udah aja maaf putus aja ya memang pedih sih tapi daripada memperpanjang dosa udahlah dah jodoh mah nggak akan kemana-mana walaupun diputuskan kalau takdirnya jodoh dengan orang lain pasti nikah dengan orang lain ya. <clears throat> Terus begitu sekarang mah hitungannya mah dengan Allah aja. Azan. Mau azan, saya azan. Mau apa azan? Mau pamer suara, mau pamer kemerduan, mau pamer panjang nafas. Tanya ke hati. Saya mah mau azan supaya Allah senang sama saya. Ya udah, keluarkan suara yang paling merdu karena pita suara juga milik Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar sudah jangan ingat orang ingat Allah aja yang menciptakan suara yang melembutkan hati kita sing asik adan tuh dengan Allah bukan adan malah mengagumi hayya 'alas hmm, bergetar pasti hayya nggak ingat ke Allah nggak ingat ngajak orang sholat ya yang ada mah mengagumi suara sendiri membayangkan ini teh apa-apaan dan Allah tahu itu untung nggak kesetrum mikrofon juga ya nggak maaf maha suci Allah kalau Allah mau bisa ini koslet oh maha suci Allah sholat sholat kita makan benar-benar mempermainkan kalau tidak hati-hati jadi imam sangat tidak mudah berat jadi imam tapi harus ada imam kalau kita mau jadi imam tanya, kenapa kamu pengen jadi imam? Mau memperlihatkan kepemimpinan kita, mau memperlihatkan kemerduan suara, mau memperlihatkan panjangnya nafas. Al-Fatihah dalam satu nafas. Mau memperlihatkan ini bukan untuk menilai orang lain hadirin. Orang lain tidak berhak kita nilai. Ini kalau kita yang jadi imam. Kukuh pengen ngimamin. Kenapa? Karena semalaman udah ngapalin surat. Dan sekarang mau dites sebab imam yang kemarin bacaannya panjang. Kalah panjang. Hari ini balas dendam. Ya Allah. Bukan nyari Allah itu. Dan Allah tahu niat semua. Gak bisa kita main-main begitu dengan niatnya kalau mau suara merdu suara milik Allah kalau mau bacaan yang paling baik bacaan paling baik untuk Allah orang yang audisi aja dia melakukan yang terbaik demi dinilai oleh juri masa kita mau yang seenaknya dinilai oleh Allah benar Padahal suara kita juga milik Allah Daya ingat kita juga milik Allah Maha suci Allah Makin kebayang hadirin kira-kira orang yang mencari ridho Allah tuh ini sibuk zikir nih. Allah aja yang dicari di kampus kayak duduk di mana yang Allah suka nih di depan perempuan semua. Allah senangnya saya duduk di mana? Saya sih senangnya di sini tapi Allah senang enggak kita udah rada error ya kalau nggak suka <laughs> aduh ya pindah aja ke yang aman aman di sini begitu harus punya keberanian begitu dan ini akan asik sekali adik kalau tiap saat memburu-buru apa yang Allah suka tanpa kita sadari kita akan berusaha dengan standar terbaik termasuk mau bicara di depan ada truk wah orang nyawa truk eta teh eh. eta teh dua ton pikir eh kenapa saya ujuk mikirin tontonan truknya perlukah saya ngomong membahas tentang truk hanya karena saya tahu itu ukurannya berapa hanya karena dulu sudah pernah ah nggak mau tahan mau ngobrolin seseorang kalau suka nggak nih saya ngobrolin ini saya tahu memang tentang orang itu apakah saya bisa menilai isi buku hanya dengan melihat jilidnya mungkinkah kita menilai kualitas sebuah buku hanya dengan melihat covernya saja mengapa saya harus banyak bicara padahal saya tidak tahu apa-apa ah diam gimana menurut gak ngerti ya saya nggak akan ikut campur saya nggak tahu apa-apa Hadirin sekalian Mau buka internet Pasti Allah ngeliat ini Ini Allah suka nggak nih saya buka situs ini Dan mudah bagi Allah untuk membeberkan Seseorang pembuka situs Yang tidak layak Kalau bikin dosa Sekali lihat situs yang porno Membacanya, melihat itu kebayang-bayang Kepikiran sholat jadi tidak enak dan cenderung akan menjauh dari Allah kita ke masjid dada nggak enak tahajud hilang keras hati maunya membuka lagi makin lama makin lama waktu membukanya kepikirannya makin ngaco ah nggak ada untungnya nafsu aja tutup pintu daripada pintu dibuka ayam kampung masuk ke kamar kontrakan itu kamar berantakan musirnya susah caranya jangan biarkan masuk pintu dibuka nyamuk masuk musirnya susah kunci pintu tutup pintunya gitu tidak Allah maha tahu Allah nggak suka berani begitu beli sepatu ada yang 5 juta ada yang 500 ribu ada yang 250 ada yang 50 nih yang 50 memang bagus cuman ukurannya setengah dari kaki pasti Allah nggak suka yang <laughs> sepatunya nggak dipakai di bawah-bawah ya yang wajar boleh boleh mau yang bagus boleh tapi kira-kira saya sedekah cuma dua ribu beli sepatu lima juta asa nggak nembak nih jajan ratus ribuan Ay, tadi jumatan seribu aduh asa nggak ngimbang udah ya, kurangin lah makan jadi seratus ribu sedekah seratus ribu kira-kira Allah suka tidak suka saudara bukan tidak boleh punya barang bagus sok aja ada uang saudara ini ya kita juga senang lihat barang yang bagus kuat ada ada ada kualitas ada harga kan begitu sekarang beli jam yang eh, dua puluh ribuan karena ingin sederhana tapi bolot yang lain udah subuh dia masih jam dua ini memang murah ini tapi subuh jadi rusak. ada sepuluh juta gesit yang Saudara boleh punya jam. Yang penting sesuai perlu aja, ya. Kalau saudara merasa ini jam kebagusan, mahal dan kita jadi acting terus kemana-mana tuh ingin orang lain lihat jam kita. Apa kabar saudara kalian? Uh, <laughs> saya berharap kita akan melakukan pertemuan. Ini kan jadi tidak normal. Apa ini yang kenapa kita jadi suka pamer begini? Lepas. Kita nggak siap punya jam ini. Simpen aja dulu. Kalau nggak sanggup disedekahkan untuk membangun masjid darul Tauhid. Eh ini serius sendiri punya motor bagus, hmm, kerjanya ngeligang, muter, itu nanaonan orang teh. Bensin habis, tetangga hanya pamer apa-apaan enggak apa yang bisa ngotorin hati jangan lakukan setuju termasuk saudara jatuh cinta periksa ini saya jatuh cinta nih saya jadi mikirin dia terus siang malam mikirin dia habis sholat nggak dulu langsung buka handphone Sebelum tidur bukan ngaji handphone. Lagi tahajud di sela-selanya handphone. Wah, ini apa ini? Pikirkan biaya untuk ini udah udah menuhankan dia. Tidak. Tidak boleh. Harus segera ambil sikap. Maaf. Saya tidak bisa begini. Saya memang menyukai tetapi saya takut kehilangan cinta saya kepada Allah akan dikurangi kadar pertemuan dari setahun sekali menjadi lima tahun sekali yang lalu. Ah hidup ini harus berani ngambil sikap. Tapi kalau kita milih apa yang Allah sukai pasti nggak rugi, pasti tidak rugi. Cirinya apa? Enak hatinya. Kalau kita memilih apa yang nafsu sukai tidak akan enak hati kita. Seperti minum air laut aja makin haus, makin haus. Tapi kalau milih yang Allah sukai, memang sepertinya pakai perjuangan, seperti tahajud. Pilih, mending tidur, mending tahajud. Nafsu pasti ingin tidur, udah pasti itu. Tapi Allah suka tahajud, bangun, Allah kasih ketenangan hati kita. Enak. Baca Quran, baca Quran. Maunya sih uh, Quran rame, Quran dulu baca. Enak nanti. Allah tahu semua yang kita lakukan ini wanaklamu na'lamu ma nafsu. Allah Maha tahu apa yang dibisikkan di hati kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengenal apapun yang kita lakukan. Hadirin, hidup di dunia ini untuk ngejar-ngejar Allah. Jangan takut tentang dunia berikut isinya. Ya, semuanya milik Allah jangan takut kalau kita patuh ke Allah udah janji Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ada jalan keluar pasti ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah janji akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh dan barang siapa yang hatinya Allah Allah fahuwa hasbuh pasti dicukupi Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri baca ada sebuah hadis panjang riwayat Imam Imam Tirmizi hadis Hasan Sahih saya baca terjemahnya suatu saat <clears throat> dari Ibnu Abbas semoga Allah ridho kepadanya pada suatu hari aku sedang berada di belakang membonceng kendaraan Nabi. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, Mintalah kepada Allah Apabila engkau meminta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat Berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu Dengan sesuatu Niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah tetapkan Allah bagimu. Seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan dapat memudaratkan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering Gitu. Enggak usah ngarep-ngarep dari makhluk ya. Hei, jangan suka ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Lakukan yang terbaik hati. Hmm. Teman bawa permen, jangan ngarep-ngarep permen itu, diam. kalau tahu kita ingin permen. Mungkin nanti dia, "Eh, ini permen. Kamu mau kan? Tak usah ya." kita nggak usah ngedumo aduh ya Allah mending gitu-gitu amat ya permen aja nggak ngasih udahlah nggak akan mati nggak dapat permen ya kan orang bawa anggur sekilo rebutan mau apa nggak dapat anggur itu juga nggak akan mati ya dah biar aja sok aja oh, silahkan nanti semuanya soleh silahkan baru diambil oleh kita ya kalau seperguruan pas silahkan silahkan. Ah hadirin, dunia nggak ada apa-apanya. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, jangan cari muka atasan, jangan cari muka calon mertua, jangan cari muka guru, jangan cari muka suami, jangan cari muka istri, jangan cari muka atasan, pemimpin, gak usah. Percuma. Udah ada Allah yang maha dekat. Asal Allah suka lakukan kalau tidak suka tinggalkan cukup bukan untuk dianggap soleh bukan untuk dipuji bukan untuk diakui orang lain sebagai orang yang baik gak ada gak ada urusan tidak ada urusan kita dengan pujian orang urusan kita cuma satu Allah ridho cukup yang ngaji belajar ngaji nggak usah pikirkan ingin hafiz hafal pikirkanlah tiap bacaan bikin Allah ridho cukup Makin sering membaca, Allah ridho cukup, Allah nanti kasih hafal. Ya. Daripada mikir jumlah hafalan tapi tidak mikirkan keridoan Allah mau apa? Hafal Allah tidak ridho kan tidak ada apa-apanya. Benar? Tapi kalau tiap membaca satu huruf niatnya supaya Allah ridho, lalu apa susahnya bagi Allah membuat hafal? Ya Allah ridho, ya hafal. Yang belajar bahasa Arab atau bahasa apa bukan untuk dipamerkan supaya bisa dekat dengan Allah aja setuju hadirin udahlah nggak usah ngarap-ngarap dari makhluk bikin kotor hati jangan ngarap-ngarap apa yang ada di tangan orang lain ya kalau kita punya pakai aja punya kita dia mau ngejajanin dia punya uang banyak kita nggak punya diem aja dia punya ongkos kita nggak punya ongkos jalan kaki aja kalau tahu kita pengen dibonceng ya bolehkah <laughs> ah mendoa ya Allah balikan hati dia supaya ngebonceng saya lebih baik ya Allah berikan saya kehormatan untuk tidak mempersulit orang lain nanti dibalikan oleh Allah ketinggalan dia sendalnya aduh saya ketinggalan sendal eh sendirian ayo ikut saya yuk Allah tahu saudara gini-ginian ya Allah tuh melihat semua yang kita lakukan seperti hal ini saat ini Maha Suci Allah Terima kasih hadirin saya jam 9 ya TV kita insya Allah semakin baik dengan izin Allah MQTV Tidak punya modal cukup Tetapi sedang latihan Tidak berharap ke makhluk izin Allah ada aja iklannya walaupun ada yang burem-burem gitu tapi oleh Allah tetap aja dibuat yang iklan mau ya tapi sekarang makin cemerlang Alhamdulillah yang mau membeli TV kita sudah banyak tidak Insya Allah niatnya dipakai dakwah lalu rekan-rekan kita akan ada acara bulanan jadi dalam satu bulan Tiga malam Jumat Insya Allah saya mengisi Kalau ada umur Dan satu malam Jumat akan kita undang ulama Lain yang bisa menambah wawasan Saya akan mengganti dengan malam minggu Yang satu ini Yang menjadi pengajian bulanan Harapan Pengajian bulanan ini Kita awali dari asar hari, ahad, hari Sabtu malam minggu ya ya dari asar kita akan hatam Quran kita ingin satu bulan sekali bisa menghatamkan Quran supaya dekat aja dengan Allah ya jadi saudara di rumah masing-masing bikin program nanti pada minggu keberapa nanti tetapkan ya kita ngumpul dari asar tuh ngaji mudah-mudahan pas maghrib sudah hatam kita doa sama-sama dengan doa yang diharapkan mustajab ajak lebih banyak sanak saudara supaya kebagian doa ijabah sesudah maghrib barulah ceramah ini baru perkiraannya sampai isya tutup dengan muhasabah sholat isya dan doa ya atau sholat isya muhasabah dan doa dan sesudah itu kita adakan acara makan malam bersama setuju? Nah, supaya semua kebagian semua bawa masing-masing kalau terlintas saudara ke sini ya, ngarap-ngarap sedia makanan dari awal sudah jelek hadirin yang wah asik makan-makan berarti nggak usah ngeluarin biaya makan itu udah jelek dari awalnya justru ketika mendengar ada acara makan malam saya harus bawa apa nih supaya saya bisa membagikan gitu itu baru niat yang baik dari awal Allah tahu kita nggak punya ya tapi niatnya aja udah jadi amal oh berat oh, oh, oh. itu mah terlalu soleh ah, belum makom saya jadi memang malam itu akan diteruskan kalau mau itikaf itikaf tapi malam itu malam kebersamaan kita ya eh, enaknya minggu pertama atau minggu terakhir Wah, kalau minggu pertama masih ada bekal. Kalau minggu terakhir kalau niatnya baik Allah ngebekelin hadirin. Langit bumi ini milik Allah ya. Kalau untuk nyari ilmu sedekah tuh jangan suka ragu-ragu. Itu Allah akan ngongkosin. Asal kuat aja keinginan kita, Allah akan ngasih jalan. Percayalah. Dan banyak cara Allah menyampaikan ke sini, ya kan? Setuju? Kita ada acara bulanan. Jadi kita perbanyak baca Qur'annya, zikirnya yang bagus, silaturahmi yang bagus, bawa bekal, bawa keluarga, teman. Makanan nanti kita siapkan juga. Nanti mungkin para dermawan yang ngirim beras kita masakan. Walaupun tiap orang hanya dapat sepiring metung, ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak ya secemot ewang. Ya. <clears throat> Biasanya pengalaman yang sudah-sudah zaman dulu itu kalau diberkahi itu walaupun satu nampan bisa wah kenyang walaupun yang makannya banyak nanti kita biasakan lagi seperti itu terima kasih teman-teman Alhamdulillah izin Allah pembangunan masjid kita progresnya baik kita siapkan supaya kalau kita meninggal masjid itu bisa manfaat terus bagi generasi sesudah kita saudara ikut serta dalam wakaf ini tidak akan berkurang harta bahkan sebaliknya akan bertambah menjadi penolak bala mudah-mudahan menjadi penambah keyakinan kita kepada Allah ada seseorang yang pada waktu itu menyengajakan diri memang jumlahnya sejuta waktu itu hanya dalam tempo semalam tiba-tiba ada SMS di rekeningnya masuk 10 juta Allah mengganti secepat kilat ah tapi kita ya tidak penting itu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 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر آسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد Hadirin Allah maha menatap Allah maha mendengar Allah maha dekat wa ma'akum aina dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Allah maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi apapun yang kita lakukan tidak ada dosa yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah setiap maksiat pasti Allah menatapnya Allah maha tahu kebusukan kita yang sebenarnya Allah maha tahu aib-aib yang kita tutup-tutupi yang kita sembunyikan kalau saja kita berani jujur melihat diri kita sendiri hanya karena Allah menutup-nutupi kebusukan kita saja orang lain masih bisa menghargai kita andai kata Allah membeberkan sebagian kecil saja aib-aib kita andai kata Allah membuka sebagian dosa kita sudah cukup membuat kita menjadi makhluk yang dinista Allah maha sabar walaupun kita diberi nikmat dan nikmat kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya Allah masih menuntun kita untuk mencari ilmu seperti ini Allah yang mengongkosi Allah yang memberikan niat di hati Allah yang menyelamatkan di perjalanan Allah yang membasuh tubuh kita dengan air wudhu Allah yang menyentuhkan kening kita bisa bersujud Allah yang membekalkan membalik kali kita dengan rezeki untuk sedekah pahalanya Allah berikan kepada kita akan Allah menjanjikan ampunan di majlis ilmu padahal Allah jua yang mengumpulkan kita saat ini hadirin kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa di dunia ini yang jelas sekian hari yang dekat dengan saat ajal menjemput kita amal mana yang bisa kita bawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Duhai ya Allah yang maha baik Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghafurur Rahim Ya Arhamar Rahimin Ya Karim Ya Salam Allah yang maha sempurna ampunan jadikan saat ini saat yang kau janjikan ya Allah saat engkau ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan doa ya Allah ampuni sebusuk apapun diri-diri kami sekelam apapun selalu Ya Allah ampuni sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami jalani sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah ampuni ya Allah sebusuk apapun hati kami senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini ampuni ya Allah yang pernah durhaka kepada orang tua yang pernah mendekati jina engkau saksikan yang pernah tergelincir berbuat nisbah ampuni yang memakan harta haram Nah. yang tubuhnya melakukan perbuatan haram Ya Allah ampuni segala kemusrikan kami Engkau tahu jarang sekali hati ini ikhlas Bahkan kami tidak tahu kapan kami bisa ikhlas Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah Kebohongan-kebohongan kami ya Engkau tahu semua kepalsuan kami janji-janji yang tidak ditepati amanah-amanah darimu yang kami hianati ya Allah ampuni segala kefasikan kami ya Allah Engkau tahu beda mulut dengan hati kami Rob Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Duha yang maha mendengar ampuni dan selamatkan orang tua kami lah yang maha tahu keadaan lahir batin orang tua kami hanya engkau yang kuasa mengampuni seluruh dosanya hanya engkau yang kuasa membahagiakannya Hanya engkau yang kuasa menyolehkannya ya Allah Hanya engkau yang kuasa menyelamatkannya Ampuni seluruh dosanya ya Allah Sayangi keduanya ya Allah Jadikan sisa usianya berkah Akhir hayat husnul khotimah Jauhkan kuburnya dari fitnah ya Allah jauhkan dari azab jahanam jadikan orang tua kami ahli sorgamu ya Allah tuntun kami agar menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah ampuni orang guru-guru kami ya Allah para ulama ustaz yang tulus membimbing kami siang malam merindukan